sebagaimana se sebelumnya telah disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala termasuk memberikan nikmat kepada manusia ini dengan nikmat akal. Dan nikmat akal termasuk nikmat besar, anugerah besar. Karena hanya dengan akal kita bisa mencari ilmu. Hanya dengan akal kita bisa beriman. Hanya dengan akal kita mengenal Allah. Hanya dengan akal kita kita mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, coba jika manusia tidak punya akal, atau kita katakanlah seorang yang gila dari bayi dari lahir dilahirkan dalam keadaan gila terus kira-kira bisa kenal Allah Subhanahu wa taala. Bisa kenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bisa. Dan tidak bisa dia beriman karena tidak ngerti. Tidak punya akal. Ya hidupnya sama dengan hidupnya hewan. Yang makhluk Allah Subhanahu wa taala tanpa diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dengan tiga bagian. Satu bagian Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dengan diberikan akal tapi tidak diberikan syahwat. Siapa mereka? Para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala makhluk Allah diciptakan oleh Allah dengan diberikan akal. Malaikat punya akal hanya dengan akal kita katakan tadi bisa kenal kepada Allah, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan syahwat. Malaikat punya syahwat. Tidak ada. Tidak punya syahwat kepada wanita, tidak punya syahwat kepada laki-laki. Ya. Malaikat ini laki-laki atau perempuan? Hah? laki-laki. Apa? Laki apa perempuan? Tidak laki, tidak perempuan. Jadi malaikat Allah Subhanahu wa taala itu tidak berjenis kelamin laki-laki, tidak juga berjenis kelamin perempuan. Jadi salah kalau mengatakan malaikat itu perempuan atau malaikat itu laki-laki. Bahkan kalau malaikat dikatakan perempuan, berarti dia sudah kafir keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dikatakan malaikat itu fasik, eh, kalau malaikat dikatakan laki-laki dia hanya ya hanya dicap atau dikatakan dia itu fasik tanpa keluar daripada agama Islam. Ya, jadi malaikat itu tidak laki-laki, tidak juga perempuan. Jadi malaikat tidak diberi syahwat tidak ada nafsu kepada lawan jenis atau kepada e, makanan, nafsu kepada minuman, nafsu untuk tidur, tidak ada. Nah, itu malaikat diberikan akal, tidak diberikan syahwat. Dan hewan sebaliknya malaikat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan tanpa diberi akal tapi diberi syahwat. Hewan ada syahwat apa enggak? Ada syahwat kambing, ada sahwat ayam. Kalau sudah sahwat di depannya apa aja ya kan? Dilakukannya kan? Di hadapan orang tidak malu. Di hadapan yang lain tidak malu. Kenapa? Karena tidak punya karena tidak punya akal, tidak ngerti. Tapi sahwat ada. Nah, oleh karena itu manusia manusia yang lebih yang akalnya lebih mengungguli daripada sahwatnya maka akan tergabung dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau syahwatnya lebih mengungguli daripada akalnya, maka dia akan tergabung dengan hewan yang hanya punya syahwat, tidak punya akal. Jadi manusia diberi akal, diberi syahwat, tapi akalnya bisa menundukkan syahwatnya. Berarti dia digabungkan atau sama kedudukannya dengan malaikat. Bahkan sebagian daripada manusia lebih mulia daripada malaikat. Iya, Banda. Sebagian manusia. Ya, manusia secara umum itu lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Ya, karena manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal tapi juga diberikan syahwat. Sedangkan malaikat hanya diberikan akal, tidak diberikan syahwat. Artinya lebih berat mana menghadapi atau menjalankan syariat, menjalankan hukum Allah dengan diberikan akal tanpa diberikan syahwat atau diberikan akal dan syahwat. Ya, akal dan syahwat karena syahwat nafsu itu mengajak kita untuk kemungkaran, mengajak kita untuk foya-foya, mengajak kita kesenang-senang, tapi kita dituntut juga untuk menjalankan syariat, tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau malaikat tidak ada nafsu kepada maksiat, tidak ada nafsu kepada lawan jenisnya atau tidur, banyak, makan banyak, nada. Jadi lebih ringan untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu. Tapi kalau manusia diberikan oleh Allah SWT syahwat tapi dia bisa menundukkan syahwatnya menunjukkan dia hebat bahkan bisa kita katakan lebih hebat daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu oleh karena itu secara itrak atau kita katakan manusia-manusia terbaik kalau dibandingkan dengan malaikat-malaikat terbaik, lebih mulia mana? Manusia. Siapa manusia yang terbaik? Para nabi, para rasul. Ya, jadi para nabi, para rasul, khiyar al-anbiya. Nabi-nabi yang terbaik lebih mulia daripada malaikat-malaikat yang terbaik. Nabi Muhammad SAW lebih mulia dari malaikat-malaikat. Bahkan walaupun dari malaikat yang paling mulia sekalipun yaitu malaikat Jibril. Nabi Muhammad SAW lebih mul mulia. Khiyar Anas yang terbaik ya. ya. Yang awam yang biasa bukan yang terbaik daripada manusia lebih mulia kedudukannya dan lebih tinggi kedudukannya daripada malaikat yang biasa. Siapa manusia yang biasa? Yang lebih tinggi kedudukannya daripada malaikat biasa? Siapa? bukan kita-kita ini maksudnya tapi adalah Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar selain Nabi dan Rasul maksudnya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar manusia biasa bukan Nabi, bukan Rasul maka lebih hebat lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada malaikat-malaikat biasa. Ya, oleh karena kenapa? Itulah yang kita katakan karena mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syahwat sehingga mereka harus melawan hawa nafsu, melawan syahwatnya, mengendalikan syahwatnya agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ternyata mereka mampu melakukan itu kalau mereka tidak ada syahwat. Oleh karena itu ada seorang yang berziarah ke Hadramut. Kemudian di Hadramut orang ini berziarah ke, ke Hadramut ingin tahu katanya di Hadramut banyak orang wali Katanya di Hadramut ya, banyak orang hebatnya. Dia penasaran bagaimana orang-orang di Hadramut itu. Masuk Hadramut, khususnya ke Tarim. Keliling-keliling lihat keadaan di Tarim, ngelihat orang-orang yang ada di Hadramut bagaimana keadaan. Akhirnya dia takjub. Dia heran. Dia melihat di Hadramut orang-orang yang soleh-soleh semuanya, orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah, hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu di Hadramut. Di pasarnya aja kita akan melihat orang-orang itu zikir kepada Allah. Orang-orang yang di pasar itu baca Quran. Itu di pasarnya. Bagaimana kalau di di masjid? Bagaimana kalau di musolah musolah? Bagaimana yang khalwah khalwah, yang uslah uslah, yang menyendiri, yang mengasingkan diri? ya bah, dikatakan bahwasanya di Siba Majak salah satu kota di Hadramut, di situ ada tidak kurang daripada 40 orang wali itu di pasarnya bukan di tempat yang lain baru di pasarnya sehingga ada sebagian orang ingin untuk membukti, membuktikan benar apa ndak yang dikatakan oleh mereka kalau di pasarnya aja ada 40 orang wali. Dia ingin keliling pasar dan dia ingin menghitung-hitung orang yang kira-kiranya ya, kira-kiranya itu ada potongan walinya. Hitung kan ada kepotongan ya. Kalau pakai kaos oblong, celananya celana jin, habis itu masih ada robek-robeknya modelnya baru. Kira-kira kan orang tidak mungkin dia mengatakan wali kan? Potongan-potongannya ada, mukanya bercahaya, tangannya haru hanya memegang tasbih zikir sama Allah atau baca Quran kelihatan tanda-tanda ya kan ya simahum fi wujuhihim min asaris nah, dia masuk mulai masuk di pasar dia hitung satu persatu pakai tasbihnya satu orang ya ini modelnya orang wali ini satu ini dia ingin buktikan betul apa anda sampai 40 ada lagi yang dilihat oh ini kok masuk Allah ini baca Quran terus susu baca Qurannya dua, tiga, empat sampai kemudian dia ada dia melihat seseorang dia melihat seseorang akan dihitung sebenarnya mau dihitung sebagai orang termasuk yang tandanya orang wali tapi kemudian dia ragu ah kok kayaknya bukan ini ah dia lewati aja ketika dilewati dipanggil eh, kok dilewati anda termasuk orang wali loh catat katanya <laughs> hitung jadi dikasah, jadi ternyata dika ternyata orang wah orang wali beneran. Dikatakan bahwasanya di Masjid Al-Muhdar, salah satu masjid yang ada di Kota Tarim, di tangganya kalau sore-sore itu ada yang majelas-majelas di tangga. Mungkin biasanya kan kita gitu ya, sore-sore kita duduk-duduk duduk-duduk di tangga-tangga musola ini. Itu duduk-duduk di tangga Masjid Umar Muhdar. Itu yang duduk-duduk aja 20 orang itu duduk-duduk semuanya orang wali di situ dikatakan oleh mereka seperti itu. Jadi dari banyaknya orang wali. Makanya Syekh Nabhani yang mengarang kitab tentang orang-orang wali dan cerita-cerita mereka, keramat-keramat yang tampak dari mereka itu sampai tebal dua juz. Tapi satu pun di antara yang disebut daripada orang sekian orang wali yang banyak disebut dalam kitabnya, tidak ada yang dari Hadramut. Padahal Hadramut tempatnya orang sehingga diprotes oleh orang. Kenapa kok tidak dimasukkan sedikit pun di antara mereka orang wali yang di Hadramut? Maka beliau menjawab anak sengaja. Kenapa? Karena kalau anak masukkan wali yang di Hadramut tidak selesai-selesai kita kitab anak ini nanti katanya dari banyaknya. Nah, itu kota yang penuh dengan wali Allah Subhanahu penuh dengan wali Allah Subhanahu wa taala. ini yang kita lanjutkan cerita tadi. Ketika orang tersebut berziarah keliling ternyata mereka melihat keadaan orang-orang yang di Hadramut hanya terakhir berziarah zaman Habib Ali Al-Habsyi. Zaman Sahibul Maulid Simtud Durar. Kemudian dia terakhir ziarah kepada Habib Habib Ali Al-Habsyi. Kemudian dia cerita kepada Habib Habsyi, Alhamdulillah anak sudah ziarah Tarim, ziarah Hadramut ini ini ini, masya Allah anak takjub, anak melihat orang-orang yang di Hadramut ini mereka itu ya seperti seakan-akan seperti malaikat-malaikat Allah ibadah tidak ada maksiat sama Allah hanya urusannya zikir Quran sholat itu yang mereka lihat yang dia lihat daripada orang-orang yang di Hadramut seperti malaikat-malaikat Allah ketika pu, keluar dari rumah Habib Ali al habsi mengatakan kepada orang-orang yang berada di hadapannya berada di sisinya ya kalau mereka tahu hakikat orang-orang yang di Hadramut maka dia bukan lagi mengatakan mereka itu orang-orang yang mirip malaikat tapi dia pasti akan mengatakan mereka itu orang-orang yang lebih mulia daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala kalau tahu hakikat orang-orang yang di Hadramut itu yang dikatakan Habib Ali Al-Hafsi jadi orang-orang yang mulia di antara manusia makhluk Allah yang mulia di antara manusia lebih mulia dibandingkan orang-orang atau malaikat-malaikat Allah Subhanahu yang biasa ya jadi kita katakan tadi punya akal. Ya, akal ini nikmat besar. Ya, maka dengan akal ya kita bisa mengetahui. Tapi akal ini butuh kepada il, ilmu. Harus akal ini dikendalikan dengan ilmu. Jadi tidak cukup manusia ini hanya punya akal, kemudian dia mengandalkan akalnya tanpa dia belajar mencari ilmu, tanpa dia me, e, menggabungkan antara akalnya dengan ilmunya, anda? Ya akhirnya banyak sekarang ini orang-orang yang punya akal, orang-orang yang pintar-pintar dengan akalnya, tapi karena tidak punya ilmu, pikirannya tidak sesuai dengan ilmu, pikirannya tidak sesuai dengan syariatnya roh Rasul Sallallahu Oh ini ini tidak masuk akal, ya. Jadi ini ajaran tidak masuk akal, karena tidak masuk akal kita tolak, kita ganti. Ya. Punya akal dia pintar-pintar, ulama-ulama liberal termasuk sekarang ini mereka punya akal, punya kecerdasan, pinter-pinter, tapi ilmunya ndak ah, ndak ada, sehingga hanya mengandalkan akal aja. Akhirnya apa? Tersesat. Akhirnya mereka ter. Jadi harus punya ilmu juga, tidak cukup hanya akal. Jadi agama itu tidak hanya diambil melalui berdasarkan melalui akal manusia aja, tapi kita terima agama dari Allah SWT, syariat dari Allah SWT, mau itu sesuai dengan akal manusia atau tidak, sesuai. Itulah seperti contoh kecil aja. Kalau seseorang punya wudhu kemudian kentut, keluar angin. Kemudian dia mau sholat harus apa? Kalau wudhu apa yang disiram, apa yang dibasuh? Wajah, tangannya, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Kalau kita berdasarkan akal itu tidak masuk akal. Orang batalnya dengan kentut keluar angin kok yang dibasuh wajah. Kalau kita menuruti akal, mestinya menurut akal manusia yang pantas dibasuh itu bukan wajah tapi ya, tapi bagian tersebut. Kok ini yang dibasuh wajah, tangan, kepala. Padahal keluarnya di situ. Kencing ya keluar yang dibasuh situ aja apapun batalnya dengan sebab apapun yang dibasuh itu. Seperti sekarang orang haji itu. Orang haji toaf. Toaf ini kan kalau kita pikir-pikir dengan akal manusia, dengan akal kita, itu kan tidak masuk akal. Mau apa itu tawaf itu lari-lari, muter-muter Ka'bah, habis itu sa'i kan, keliling, balik lagi, balik lagi kayak orang bingung. Tidak ada apa-apa yang dilakukan, cuma lari ke sana ke sini, lari ke sana ke sini tujuh kali. Lempar jumrah apa lagi? Dilempar, uh, lempar, lempar sampai tujuh kali. Apa yang dilempar di situ? Tidak ada apa-apa. Jadi kalau orang hanya mengandalkan akalnya, dia tidak akan terima ajaran seperti itu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan akal ini. Nah, kalau itu hanya berdasarkan akal manu, tapi harus dibarengi dengan il, ilmu. Ya, itulah ilmu yang kita dapatkan dari Rasul Sallallahu Alaihi seperti itu. Aman bi Rasulillah majaan Rasul. Kita beriman dengan Rasul dan dengan apa yang dibawa oleh Rasul daripada ajaran-ajarannya mau kita masuk akal tidak masuk akal Sayyidina Ali karamullah wajhah mengatakan law kana din yu'khadhu bil bil ra'yin yakni bil akli la kana mashu asfalil khuffi aula min mashi a'lahu. Andai kata agama itu katanya Imam Ali diambil dasarnya dengan akal manusia maka pastilah mengusap khuf tahu khuf ya mengusap sepatu kalau kaki kita di pakaikan sepatu maka kita kalau wudhu tidak perlu kita membuka sepatu tersebut tapi cukup mengusap dan yang wajib diusap bagian bawah apa bagian atas bagian atas yang wajib kalau kita mengusapnya bagian bawah tidak sah kalau berdasarkan berdasarkan akal yang lebih pantas yang diusap yang mana yang bawah yang bawah yang biasanya kok kotor kalau berdasarkan akal manusia mestinya yang lebih pantas disiram dibasuh yang bawah ini malah yang wajib yang atas yang bawah enggak, malah tidak sunnah sekalipun ya bukan eh, kita katakan tidak wajib yang atas ini yang wajib nah inilah yang salah satu contoh atau hikmah daripada yang beliau sebutkan akal itu butuh ditundukkan dengan il ilmu jadi tidak cukup hanya akal aja wasakhir nafsakali aklik tapi tunjuk uh, tundukkan tundukkan dirimu dengan akalmu jadi kita punya akal harus kita bisa menundukkan nafsu kita, diri kita, jiwa kita dengan akal kita. Karena akal memang diciptakan oleh Allah SWT untuk manusia untuk membedakan antara yang baik dengan yang jelek. Ya, kalau kita punya akal tidak bisa membedakan, yaitu namanya sama aja dengan orang yang tidak punya akal, karena sesungguhnya hakikatnya akal itu membedakan antara yang tidak baik dengan yang baik. Kemudian selanjutnya, Masaan suhudu taksir fit taksir. Inna masaan suhudu taksir fit tasmir. Tidaklah sesuatu yang luar biasa. Masaan ini tidaklah sesuatu yang hebat. Tidaklah sesuatu yang luar biasa. Suhudu taksir melihat kekurangan. Melihat kekurangan dalam dirinya. Fit taksir dalam keadaan dia memang kurang inamasaan sesuatu yang hebat itu, sesuatu yang luar biasa itu, suhudut taksir dia melihat kepada dirinya penuh dengan kekurangan fit tasmir padahal hakikatnya atau sebenarnya dirinya itu tasmir giat dalam kebaikan. Paham ya? Jadi kalau misalnya ada orang males ibadah, tapi dia merasa memang orang merasa dirinya itu memang orang jelek, orang yang males ibadah Baik apa enggak? dia masih baik. Daripada sudah malas ibadah, merasa orang rajin ibadah. Nah, itu yang jelek. Ya, orang bodoh, tapi dia merasa kalau bodoh, baik apa enggak? Baiklah daripada orang bodoh tapi enggak merasa kalau susah itu mau diajari. Gimana mau diajari orang dia merasa orang alim kok. Tidak bakalan datang ke kelas, tidak bakalan datang ke majelis ilmu. Karena dia merasa orang alim, alama seperti Imam Syafi'i ilmunya dia. Padahal bodoh dia. Tapi orang bodoh menyadari kalau dia itu bodoh. Nah ini gampang, tinggal dipanggil ayo. Anak ajarkan kamu ilmu. Anak ajarkan kamu apa yang tidak kamu ketahui. Mudah menghadapinya. Nah, jadi kalau orang malas ibadah, orang yang penuh dengan kekurangan, tapi dia menyadari itu sesuatu yang baik. Tapi sebenarnya bukan sesuatu yang hebat. Baik tapi bukan he hebat, bukan luar biasa. Ya, oh luar biasa fulan itu ya, masya Allah kagum mana kenapa? Dia itu bodoh tapi menyadari kalau dia bodoh. <laughs> itu biasa. Walaupun baik tapi tidak luar biasa. Yang luar biasa kalau dia itu melihat dirinya penuh dengan kekurangan, padahal sebenarnya dia penuh dengan kesempurnaan, penuh dengan kebaikan tapi tetap melihat dirinya penuh dengan kekurangan. Dia melihat dirinya ini tidak ada ibadahnya, padahal dia rajin ibadah. Ibadah sholatnya, masya Allah, puasanya, masya Allah, bacaan Qurannya luar biasa. Tapi dia melihat dirinya ini orang yang malas ibadah, tidak punya amal apa-apa. Contoh seperti yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau mengatakan, ma, uh, ya Rabbi ma makna amal di dalam kosidahnya. Ya Rabbi ma makna amal wa kasbuna kullu zalal lakin lana fika amal tuhil idhama. Oh, dia beliau mengatakan ya Rabbi ma makna amal. Dia mengatakan ya Allah ma makna amal. Tidak ada amal bagiku ya Allah, ana tidak berbuat amal, tidak ada ibadah. Itu yang beliau katakan. Padahal ibadahnya penuh sehari semalam tidak lepas daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu Apalagi Ramadan itu kita tahu di awal Ramadan beliau itu nangis kalau di awal Ramadan. Ya, kalau ditanya kemarin kita katakan kan, kalau masuk awal Ramadan beliau ini tanya kepada keluarganya, anak-anaknya mau nambah amal apa, mau nambah amal apa, siap masing-masing mengatakan anak mau nambah amal bacaan Quran, anak mau nambah amal bacaan zikir, anak mau tambah amal bacaan zikirnya, mau tambah amal bacaan Qurannya, anak mau tambah sholatnya, anak mau tambah belajarnya, anak terus-terus. Kemudian giliran dia nangis, keluar air mata, kenapa? anak iri dengan kalian semuanya masing-masing bisa untuk menambah amalnya ketika menghadapi bulan Ramadan. Tapi anak tidak bisa menambah amal anak. Tidak bisa kenapa? Karena amalnya sebelum Ramadan waktunya itu sudah penuh. Penuh dengan amal ibadah. Jadi mau nambah amal gimana kalau waktunya penuh? Tidak bisa, gelas penuh, mau diisi lagi. Tambah-tambah, tidak bisa, tumpah. Jadi artinya tidak bisa nambah amal lagi. Kenapa? Karena waktunya setelah sebelum Ramadan semuanya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Taala. Itu Habibullah bin Sun. Jadi muridnya aja Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, murid beliau. Suatu waktu gurunya yang tidak lain juga Khalu, pamannya, saudara ibunya, melihat dalam mimpinya bahwasanya dari rumah ponakannya ini dan muridnya ini Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini menjulang, ada cahaya yang menjulang ke langit. Kemudian diceritakan mimpi tersebut kepada ponakannya. Anak mimpi dari rumah kamu itu ada cahaya menjulang ke langit. Pasti kamu punya amal tertentu yang kamu lakukan dari rumahmu. Itu kan rumah yang barokah, rumah yang bercahaya, rumah yang dipenuhi dengan iba, ibadah. Nah, masalul bed alladhi la yuzkarullah SWT fihi wal bait alladhi yuzkarullah ta'ala fihi masalul hayy wal mayyit rumah dengan yang digunakan untuk berzikir kepada Allah dengan rumah yang tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah perbandingannya sama dengan antara orang yang hidup dengan orang yang mati beda atau sama ya, perbandingannya sama tapi tentunya bedanya beda aja jauh jadi rumah itu yang diisi dengan ibadah, sholat di situ. Makanya sholat sunnah yang afdol bukan di masjid. Sholat sunnah yang afdol di mana? Di rumah. Biar apa? Biar rumah kita ini mendapatkan bagian daripada cahaya, cahaya keberkahan. Jadi baca Quran di rumah kita, baca ilmu di rumah kita, zikir di rumah kita, mengajarkan anak-anak keluarga di rumah kita sehingga cahaya itu penuh di rumah kita. Ini Habib Abdullah bin Mas'ud, cahayanya menjulang ke langit. Apa yang amalan apa yang kamu lakukan? Gimana? Beliau mengatakan, "Wahai guruku, wahai pamanku, jangankan di kamarku aja. Tangga menuju kamarku, tangga satu tangga itu sudah puluhan kali sudah aku gunakan tempat tersebut untuk hatam Quran. Belum di kamarnya, tempat ibadahnya." Jadi apalagi di tempat ibadahnya, apalagi di kamarnya. Ya, oleh karena itu sebab itulah aku melihat cahaya itu menjulang ke langit dari rumahnya. Loh kok bisa kamu semangat seperti itu? Bagaimana anda tidak semangat? Semua ini adalah sedikit daripada contoh yang bisa anda lakukan daripada apa yang aku lihat daripada keadaan gurunya itu, keadaanmu, keadaan Habib Abdullah bin Muslim Tahir. Yang mana beliau sekian ribu hatam Quran, dalam hidupnya. Dan beliau setiap hari baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW itu 25 ribu kali istiqomah setiap hari. Baca solawat kepada Rasul SAW 25 ribu kali setiap hari. Ya, la uh, Allah Allah Allah setiap hari istiqomah 25 ribu kali. Belum wirid-wirid yang lain, pastinya banyak wirid-wirid yang beliau istiqomah beliau baca belum baca Qur'annya, belum ngajarnya, belum belajarnya, belum ngurus keluarganya. Makanya dia kalau beliau ini kalau makan makan bersama saudaranya Habib Thohir ini gantian, tidak makan bareng. Jadi nanti waktunya misalnya e, abangnya, kakaknya Habib Thohir bin Husin bin Thohir makan, beliau ini baca kitab. Jadi baca kitab Wa idza waqa'at minkal maksiyah fa iyyaka an tandur ila bidayatiha allati hiya takdir. Yang saudaranya makan sambil dengarkan. Nanti selesai makannya gantian. Yang selesai makannya baca kitab, yang satu dengarkan. Biar apa? Biar tidak lepas daripada faedah. Biar waktu kalau makan bareng-bareng tidak ya, -bareng, ada ilmu yang mereka dapatkan. Tidak ada ibadah yang mereka dapatkan. Ya, agar mereka tidak lepas waktu yang mereka gunakan tidak lepas dari ibadah, mereka gunakan seperti itu gantian makannya. Ya, kalau di berpergian pasti bawa murid yang muridnya disuruh untuk membaca kitab muzakarah ilim dan seterusnya. Itu oh, kehidupan beliau mereka-mereka seperti itu. Jadi Habib Abdullah bin Tahir seperti itu. Ya, tapi dia sendiri mengatakan, "Ya Robi ma amal wa kasbuna kullu zalal Wahai Tuhanku, aku ini tidak punya amal ibadah apa-apa. Yang aku punya hanya kesalahan, kemaksiatan aja. Gimana? Aku ini takut. Ana cuma mengandalkan harapan aja kepadamu ya Allah. Husnudon aja. Padahal aku ini amalnya tidak ada. Kalau kita kan amal sedikit baru satu kali hatamkan Quran, oh, ana ini kalau yang lain belum hatam Quran Ramadan, ana sudah hatam loh padahal belum separuh ini Ramadannya. Sudah merasa sudah hebat, merasa ini Hatam Qurannya berapa ribu kali. Tapi seperti itu. Imam Syafi'i ya, kita tahu dalam syairnya Imam Syafi'i uhibbu salina wa uhibbus salihina lastu minhum. La ali an anala bihim syafa'a wa akrahu man tijaratuhul ma'asi walau kunna sawiyan fil bidha'ah. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu beliau dalam dua syairnya beliau mengatakan uhibbu salihin aku ini cinta kepada orang-orang soleh walastu minhum walaupun aku ini bukan orang-orang soleh kalau, kalau kita kan eh, ente ini bukan orang soleh, awas. Kurang ngajar, aneh ini orang soleh kok dibilang bukan orang soleh. Imam Syafi'i dikatakan mereka bahwasanya Imam Syafi'i orang soleh, orang alim, orang ini tapi enggak Imam Syafi'i tidak mengatakan seperti itu tentang dirinya. Dia mengatakan uhibbu solihin, aku cinta sama orang soleh. Tapi aku tidak termasuk daripada orang-orang soleh. Cuma aku mengharap nantinya syafaatnya orang-orang soleh di hari kiamat. Aku mengharap syafaat mereka orang-orang soleh walaupun aku bukan orang soleh. Dan aku benci kepada kemaksiatan-kemaksiatan eh, yang mereka lakukan. Orang-orang yang fasik. Walaupun sama-sama fasik denganku. Aku juga fasik. Aku juga banyak oh, maksiat. Tapi sebenarnya aku benci dengan kemaksiatan tersebut. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i mengatakan gitu apalagi kita seakan-akan kita mati itu sudah langsung masuk surga. Nanti kalau anak mati Anak kepingin langsung Janatul Firdaus aja, kepingin langsung ketemu Rasul. Ya harus ya kita introspeksi diri kita, amal apa yang kita sudah lakukan. Jangan merasa kita ini orang baik, jangan merasa kita ini orang ya, orang soleh atau apa yang itulah yang dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab man qala ana soleh fahuwa taleh man qala ana min ahli jannah huwa min ahli nar Barang siapa yang mengatakan tentang dirinya kalau dia adalah orang soleh maka dia sebenarnya orang toleh, orang yang buruk, orang yang tidak baik, orang yang jelek. Dan kalau dia merasa dirinya orang surga, maka ketahuilah sebenarnya dia adalah penghuni neraka. Dan dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, inilah yang yang dikatakan oleh Imamul Haddad. Jadi yang luar biasa menganggap dirinya penuh dengan kekurangan padahal fitasmir. Padahal sebenarnya dia itu rajin, semangat dalam kebaikan, dalam ibadah tapi tetap merasa dirinya penuh dengan kekurangan, tidak ada ibadah, yang ada hanya maksiat, kesalahan. Tapi tidak usah diucap-ucapkan, tidak usah. Kadang-kadang kita mengucap-ngucapkan aja khawatir juga ya. Nah, kalau anak ini tidak ada kesalahannya juga akhirnya takut ria ya kan? Ya, suatu dianggap kita mengharap daripada mereka pujian, oh masya Allah, fulan itu tawaduk ya, menganggap dirinya banyak maksiat, menganggap dirinya tidak Ya, oleh karena itu hati ini memang susah untuk diatur. Hati ini susah untuk istiqoh, makanya dinamakan hati-hati. Sumial kolab-kolab. qalab lisur ati takal lebih karena cepat berubah, cepat dibolak-balik. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengatakan, ya ya zal jalali wal ikram, amitsna ala jadi Rasul ajak berdoa meminta kepada Allah SWT supaya ditetapkan imannya. Ya Rasulullah wa anta takhaf kaifala akhaf. Sahabat mengatakan ya Rasulullah engkau takut bagaimana tidak takut. Wal qulub baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sedangkan hati-hati manusia itu di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala yang dibolak-balikkan kapan aja sesuka Allah Subhanahu wa taala bisa. Jadi hati manusia sekarang beriman bisa aja besok kafir. Besok tadi pagi iman, malam kafir ya akhir zaman apalagi Rasulullah SAW sendiri mengatakan ya kan badiru bil a'mali fitanan ke kita illailil mudlim ayo segeralah kalian cepat-cepat untuk kalian beramal beribadah sebelum nanti datangnya fitnah secara bertubi-tubi ketika datang fitnah itu sebagai sebagaimana datangnya kegelapan di malam hari yang mana Rasul menggambarkan zaman tersebut, keadaan tersebut yusbihu rajulu mukminan Di pagi hari seseorang dalam keadaan mukmin, wa yumsi kafiron tapi sore hari dalam keadaan kafir. Yumsi mukminan, wa yusbih kafiron atau di sore hari masih mukmin tapi pagi harinya sudah kafir. Yabi'u dinahu bi aradin minad dunya dan dia menjual agamanya dengan harapan untuk mengambil sedikit daripada dun dunia sehingga dengan itu keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian waqala yakunul khair fil aksar syaqan fil hal. Beliau melanjutkan, biasanya kebaikan itu kebaikan itu adanya biasanya fil aksar ini kebanyakan syaqan memberatkan fil hal ketika itu. Hulwan manis fil ma'al akhirnya akibatnya. Wa mislu fa wa masalu fa'ilihi dan perumpamaan bagi yang melakukannya Masalul ladzi yas'adu fil aqabah seperti seseorang yang berusaha menaiki fil aqabati dalam bukit atau rintangan al-kaud yang berat la yajidur raha yang tidak dia mendapatkan kesenangan raha kesenangan kenikmatan hatta yantahi ila a'laha sampai dia berada di a'laha di ujungnya atau di puncaknya. Wasyar yakunu fil aksar hulwan dan sebaliknya kejelekan, keburukan, kemaksiatan biasanya hulwan fil hal, biasanya manis rasanya fil hal ketika itu, ketika melakukannya. Wasaqan fil istiqbal, tapi berat rasanya ya di masa yang akan dah datang. Wa masalu fa'ilihi dan gambaran bagi yang melakukannya Masalul ladzi yaqa'u min zirwati jabalin seperti orang yang terjatuh daripada ujung gunung au baitin atau dari puncak rumah loteng la yajidul alam dia tidak merasakan sakit hatta yaqa'a alal arad sampai ketika dia terjatuh di atas tah, tanah. Jadi di sini menggambarkan ya. Jadi kalau kita pertama tadi kalau kita khair melakukan kebaikan, kalau kita melakukan ibadah, Ya, kebanyakan berat kita melakukannya. Ya kan? Kita sholat berat. Padahal sebenarnya sholat itu kan ringan. Tapi seakan-akan sholat itu pekerjaan yang berat bagi kita. Kalau kita suruh sholat satu jam, dengan suruh kita berjalan keliling-keliling satu jam, mungkin lebih enak bagi kita untuk jalan-jalan aja keliling satu jam. Padahal jalan terus muter capek. Ini tidak usah pergi jalan, tidak usah pergi bergerak, cukup aja. Dia sholat selama satu jam, tapi lebih berat. Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf. Beliau pernah membangun rumah. Dia menyewa dua tukang untuk membangun rumahnya. Kemudian suatu waktu satu tukang ini terlambat datangnya sehingga tukang yang satunya ini mengatakan kepada Habib, "Bagaimana Habib kalau aku yang melakukan pekerjaan hari ini tapi aku berhak untuk mendapatkan upahnya, upah dua orang bekerja?" Tapi aku yang yang menjamin melakukan pekerjaan hari ini. Ya sudah, anak kasih ente upah double. Ya, karena ente me, me, mengemban tugas atau pekerjaan dua orang, dua tukang. Karena satunya tidak datang terlambat. Ketika sudah mulai kerja, tahu-tahu di tengah-tengah bekerja tukang yang satu itu datang tukang yang terlambat itu. Kemudian dia mau bekerja, loh, tidak bisa katanya Habib. Tidak bisa sudah di diambil pekerjaan ente sama teman ente jadi nanti sudah tidak dapat pekerjaan, doa anak sudah anak sudah kosongkan waktu anak hari ini untuk bekerja kepada Habib. Anak nanti tidak bisa ngasih makan keluarga anak kalau anak tidak kerja, tidak dapat upah hari ini. Ya sudah Habib Abdurrahman kasihan. Ya sudah gini aja, Ana tetap mau beri kepada kamu upah seakan-akan kamu kerja, cuma Ana minta selama saudara teman kamu itu bekerja membangun, Ana minta kamu selama itu sholat sunnah aja. Jadi sholat sunnah dari pagi sampai sore Sholat sunnah. Sepanjang itu, selama itu. Marah dia. Kurang ajar. Gitu. Artinya, ya dia menganggap Habib ini mengerjaan memberikan malah pekerjaan yang berat masuk selat panjang itu anak disuruh sholat berat bagi anak akhirnya dia berpaling dalam keadaan marah tidak mau ya ini bukan malah dikasih gratis malah disuruh so, ya inilah katanya Habib Abdurrahman Itulah ayat Allah SWT yang berbunyi wa innaha kabiratun illa alal khasiin. inna ini solat Sesungguhnya solat itu akan terasa berat bagi manusia untuk melakukannya kecuali kepada orang-orang yang husuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal saudaranya dia ini kerja ngangkat batu besar, ngangkat semen ke sana ke sini. Di bawah terik matahari yang panas. Dia itu tidak suruh kerja tapi mau dikasih upah yang sama. Cuma disuruh sholat sunnah aja selama itu berat ya lebih enak dia kerja seperti kerjaannya yang saudaranya padahal itu lebih berat ya karena apa karena itu bukan tanda orang yang tidak husuk tidak diberi rahmat oleh Allah SWT jadi ibadah ini bagi manusia kebanyakan kebanyakan itu terasa berat tapi kalau dilawan kalau dilawan nanti akibatnya ujungnya hasilnya akan berupa manis akan berubah nikmat. Kita berat mau sholat subuh bangun, kita berat mau tahajud, kita mau hatapakan Quran, susah, capek lidah ini kayak sudah mau kram sudah kan, dipaksa-paksa. Tapi tidak apa-apa, berat. Tapi nanti ujung-ujungnya kita akan senang, kita akan dapat surga, kita akan dapat ya, eh, kenikmatan abadi bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memandang kepada zat Allah yang kita rasakan kenikmatan tersebut selama-lama lamanya. Jadi ibadah awalnya berat tapi ujungnya ujungnya manis, ujungnya senang, bahagia. Ya, dipermisalkan oleh beliau ini dimisalkan dengan orang yang misalnya naik ke bukit naik ke bukit atau gunung mau ke puncak. Jadi dia mendaki terus satu persatu daripada batu di bukit itu didaki. Berat apa enggak? istirahat capek berkeringat ya mengeluarkan tenaga yang banyak tapi ketika nanti sudah di atas di bukit dia akan nikmat hawanya dingin dia akan mendapatkan angin sepoi-sepoi. enak tidur di situ enak kan angin setelah capek mendakinya di atasnya dia nek nikmat nah itulah perumpamaan ibadah kepada Allah SWT awalnya berat tapi nanti ujungnya dia akan nek dia akan nikmat dan sebaliknya kemaksiatan keburukan Ya, ketika melakukannya kemaksiatan itu orang yang melakukannya biasanya senang apa enggak? Biasanya senang ringan. Orang yang maksiat, homer, zina, nikmat apa enggak zina? Ya bagi yang melakukannya Ya kalau enggak nikmat, enggak mereka enggak melakukannya. Nikmat, senang, foya-foya, melampiaskan hawa nafsunya sesuka mereka ini. Nikmat, senang. Tapi, ya hati-hati. Kenikmatan itu ujungnya adalah azab Allah sementara ujungnya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Diperumpamakan dan digambarkan oleh beliau di sini seperti apa tadi? Orang yang terjatuh dari puncak gunung, orang yang terjatuh dari loteng tingkat 100 terjun. Dari loteng tingkat 100. Ya, loteng ya. Kemudian ketika dia di eh, menerjunkan dirinya awalnya nikmat ya kan hu angin kan Aloh, enak ya bisa lihat pemandangan di bawahnya tidak <laughs> pakai parasut ini ya tapi ketika sudah merasakan nikmat jatuh ke bawah apalagi pas ada batu yang tajam di situ rasanya gimana nah, awalnya nikmat angin enak lihat pemandangan tapi ujungnya naudzubillahi nah itulah contoh maksiat jadi kalau kita mau menggambarkan dengan akal kita itu maksiat. Senang memang orang yang maksiat itu, tapi ujungnya akan kebu akan ada keburukan azab Allah Subhanahu wa taala. Apa ini? Mana tidak ada jam sini. Hmm? Nah, ini Mana tadi? Waqala ya. Jadi oleh karena itu ya Ustaz tekankan lagi kalau kita mau nikmat di akhirat kalau kita mau bahagia mau senang tentunya harus butuh perju butuh perjuangan ya kita harus sabar melaksanakan syariat-syariat Allah kita harus sabar melaksanakan kewajiban-kewajiban. Itu butuh sabar, butuh melawan hawa nafsu itu jelas tidak mudah. Ya. Butuh sabar yang lebih kuat lagi untuk menahan diri daripada kemaksiatan. Itu lebih butuh kepada kesabaran. Makanya orang yang sabar dengan ibadah kepada Allah SWT dengan orang yang sabar menahan diri dari maksiat pahalanya lebih banyak orang yang sabar menahan diri daripada maksiat. Kalau sabar karena ibadah kepada Allah dia sabar melakukannya itu 300 pahala maka kalau sabar karena dia menahan dirinya daripada maksiat itu 600 pahala dari Allah SWT 600 derajat bedanya sangat ya jauh dua kali lipat ya jadi intinya kehidupan dunia seperti itu kita hidup di dunia ini berabanga, beragama kita punya agama yang agama ini mengatur kita itulah lah banda ya jadi jangan kita hidup bebas kita bukan orang komunis, bukan kita tidak punya agama, bukan kita tidak punya Tuhan. Kita punya agama yang otomatis kita punya Tuhan, Tuhan yang mengatur kita dengan agamanya. Kita harus begini, kita harus begini, harus naat, harus kita tunduk, harus kita taat. Kita tidak boleh begini, kita tak boleh gini, tidak boleh kita melanggar apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menjalankan itu harus sabar apalagi di akhir zaman ya kan. Makanya orang yang sabar, istiqomah di, di akhir zaman ka ajri khamsina sahabat akan mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang daripada soha, sahabat Nabi saw. Ya, juga al mustaqim ala din fi akhir zaman kal qabid ala jamrah. Digambarkan oleh Nabi saw. Kenapa kok dapat pahala yang banyak? Gambarannya karena orang yang sabar dan istiqomah di akhir zaman kal qabid ala jamrah seperti seseorang yang menggenggam menggenggam apa bara api kira-kira menggenggam bara api ya kuat apa enggak berat ya jadi ini gambaran yang digambarkan oleh Rasul kita hadirkan dalam hati kita menggenggam bara api di tangan kita bagaimana bagaimana butuh sabar yang kuat di saat itu nggak boleh kita lepas harus kita merasakan sakitnya panasnya sabar tapi terus nah orang hidup di akhir zaman untuk sabar menjalankan syariat itu beratnya seperti orang yang menggenggam bara api itu kata Rasulullah SAW jadi berat fitnah di mana-mana fitnah internet, fitnah televisi, fitnah oh, bermacam-macam godaan yang di sekitar kita ini. Bertambah dekat dengan hari kiamat, bertambah besar fitnah-fitnah tersebut yang akan datang bertubi-tubi kepada kita. Ya, jangan salahkan nantinya ya orang yang akan berzina bukan lagi berzina sembunyi-sembunyi tapi terang-terangan di jalanan nanti. Bahkan nanti orang sampai di jalanan ada orang yang berzina terang-terangan di muka umum sampai eh orang minggir sedikit anak mau lewat padahal sedang berzina itu ya, itu fitnah di akhir ya, sekarang ini kan sudah mulai sudah mulai apa ndak? mulai mendekati sudah orang yang bersinah di tempat umum sudah mulai ada telanjang bulat di tempat umum juga sudah ya ah. Nah, jadi ini gambaran yang sudah pasti akan terjadi, yang sudah digambarkan oleh Rasul pasti akan terjadi. Jadi sampai nanti fitnah tersebut akan kita melihat orang zina di jalanan di trotoar. Sampai orang yang lewat akan mengatakan minggir sedikit, anak mau lewat, kasih anak tempat. Jadi itu gambaran yang digambarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan nanti di akhir zaman sudah tidak ada lagi yang mengatakan Allah Allah tidak ada semuanya lalai daripada Allah Subhanahu wa taala naudzubillahi min zarik nah, berat untuk menghadapi ujian dan fitnah di akhir zaman oleh karena itu pahalanya besar ya, oleh karena itu hidup di dunia ini digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti penjara al-mu'min ad-dunya ya kalau apa ad-dunya lil mu'min kasih kasih jin jadi ad-dunya jannatul mu'min dikatakan oleh Rasul al-dunya jannatul mu'min uh, ad-dunya sijinul mu'min wa jannatul kafir dunia itu bagaikan penjara bagi orang mukmin yang beriman kepada Allah kalau menghadapi fitnah-fitnah dan harus kita menahan diri daripada terjerumus ke dalam fitnah tersebut dalam kemaksiatan berat ya tidak enak sama seperti orang di penjara, enak apa enggak? Mau di penjara. Enak makan gratis. Enggak perlu nyewa kontrakan rumah. Hmm? Disediakan tempat tinggal di penjara. WC enggak usah membayar WC seribu perak enggak ya. Jadi gratis WC-nya tempat tinggal, makan gratis mau apa enggak? Artinya walaupun seperti itu penjara lah makan gratis, tempat ting tidur gratis ini tetap tidak enak orang tidak ada yang mau ya penjara apalagi penjara yang tidak dikasih makan apalagi yang pakai disiksa lagi apalagi yang didolimi jadi tidak ada yang enak penjara ya begitu juga kalau kita mengaku sebagai mukmin sebagai muslim kalau kita hidup di dunia harus kita siap untuk tidak enak harus kita siap susah harus kita sabar bukan kita siap untuk enak siap membayangkan yang nikmat-nikmat oh anak enak nanti hidup nikmat nanti anak mau punya uh, mau nikah punya anak mau punya rumah yang mewah ini dibayangkan yang enak jangan siap untuk enak itu pesan Abu ya Walid ya kepada anak-anaknya juga mungkin kepada santri-santrinya hidup di dunia ini harus siap untuk tidak enak hidup di dunia harus siap untuk melarat harus siap untuk menghadapi ujian bukan siap untuk enak kalau kita mendapatkan enak di dunia, alhamdulillah kita syukur. Kalau kita mendapatkan ujian di dunia, mendapatkan musibah, mendapatkan apa-apa yang tidak enak, kita sudah sih siap karena itulah dunia. Sebentar ada musibah, sebentar ada musibah, sebentar ada rintangan, sebentar ada ujian, sebentar ada fitnah. Itu dunia. Tidak ada orang hidupnya aman-aman aja, enak-enak, tentram-tentram aja, tidak ada musibah, tidak ada fitnah, tidak ada rintangan, tidak mungkin ada di dunia itu. Tanya siapa aja, tidak ada. Pasti masing-masing ada ujiannya, ada rintangannya, ada fitnahnya, ada tidak enaknya yang tentunya mereka masing masing berbeda-beda fitnahnya, rintangannya, ujiannya berbeda-beda. Jadi yang penting harus kita hadirkan bahwasanya kita hidup di dunia ini seperti penjara, penjara bagi kita seorang mukmin. Ya hufatil jannah bil makarih wa hufatin nar bisahwat. Jalan menuju surga dikelilingi dengan makari. Apa makari? Sesuatu yang tidak enak buat jiwa kita, buat diri kita ya tidur diatur tidak boleh berlebihan makan diatur tidak boleh begini harus wajib ini wajib ini wajib itu semuanya diatur ya dan melaksanakannya itu tidak enak bagi kita ya, itu jalan menuju surga berarti kalau kita kok hidupnya enak bebas mau melakukan apa aja bebas ya itu hidup menuju neraka mana itu hidup menuju neraka jalan menuju neraka Allah SWT sama seperti santriwati yang mondok di dalam pondok pesantren ada peraturan begini, tidak boleh begini ya kan? Ya, harus sholat berjamaah terlambat, sholat berjamaah dipukul, harus ya, belajar terlambat, datang ke kelas dipukul atau dihukum suruh berdiri dan seterusnya. Ya, harus uh, menyetor hafalan dan tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh membawa HP. Enak banget Semuanya terbatas Tapi nanti dia dapat enaknya, setelah itu dia dapat nikmatnya. Apa kalian mau? Ayo, pondok di tempat anak aja. Kalau pondok di tempat anak bebas kalian melakukan apa aja, mau internet, mau HP, mau ini, mau belajar tidak belajar terserah, hafal tidak menghafal terserah, mau tidur seenak kamu terserah. Mau maksiat pun terserah tidak apa-apa. Bebas pondok ini. Kira-kira berhasil apa tidak? Ya tidak berhasil. Ya, jadi memang ada peraturan-peraturan yang membuat kita tidak enak, tapi ujungnya kita enak. Nah, di dunia, di dunia pun kita hidup seperti itu. Ada aturan Nah, jadi dikelilingi dengan hal-hal yang tidak enak. Kalau kita hidup di dunia dikelilingi yang enak-enak, FYF itu jalan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Ah, Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum ah, bagi mereka yang jahadu fina bermujahada melawan hawa nafsu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala lanahdiyannahum subulana maka akan kami berikan petunjuk untuk pergi ke jalan kami ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah. niatus som ya. Yang kedua, faedah kedua لا يشترط في النية التعرض للفردية كما صححه في المجموع تبعا للأكثرين وإن اقتضى كلام المنهد الاشتراط tidak disyaratkan ketika kita niat puasa Ramadan puasa yang wajib tidak diniatkan ta'arud lil fardiyah menyebutkan kalau puasa kita itu puasa fardu kalau kita sholat fardu sholat ya Wajib apa tidak menghadirkan dalam hati kalau kita ini sholatnya sholat yang fardu? Wajib. Kalau kita tidak menghadirkan, yang penting sekarang anak mau sholat. Sholat maghrib ini, anak yang penting mau sholat. Bahkan walaupun dia mengatakan yang penting sekarang ini anak niat mau sholat maghrib. Tapi tidak ada dalam hati maksudnya sholat maghrib itu yang wajib. Maka sholatnya dia tidak sah. Ketika niat dia harus menghadirkan dia itu niat sholat. Dan kedua harus menghadirkan dia itu sholatnya sholat maghrib. Menentukan sholatnya. Dan ketiga harus menentukan kalau sholatnya wajib menentukan kalau itu sholatnya sholat yang wah, wajib, tapi puasa tidak. Ya, puasa tidak diharuskan ketika kita niat puasa besok ini. Ana niat besok puasa Ramadan. Cukup. Yang penting ditentukan. Jangan kita niat besok ana besok niat puasa kafaroh. Ana niat besok puasa nadar. Jangan. Ditentukan. Ana niat besok puasa Ramadan. Atau kalau seseorang hanya niat puasa aja tidak sah. Ana di besok niat puasa. Ana yang penting besok ana mau niat puasa. Tidak sah. karena apa? Karena harus menentukan puasa Puasanya puasa apa kamu? Harus ditentukan. Anak niat puasa kafaro puasa nazar, puasa wajib harus ditentukan. Tapi menyebutkan dan menghadirkan kalau puasanya dia puasa yang wajib itu tidak wa tidak harus tidak wajib sebagaimana disebutkan dalam kitab Majmu. Walaupun di dalam kitab Minhad itu seakan-akan diisyaratkan bahwasanya hal itu wajib tapi bukan muktamad wal farqu baina shaumi ramadan wa baina salatil farad kadzuhur anna shauma ramadan minal balih la yaqa ila fardan kenapa kok berbeda hukum niat puasa dengan hukum niat sholat kalau kita niat sholat wajib kita harus menghadirkan kalau sholat kita ini sholat wajib tapi kalau kita niat puasa yang wajib kita di, tidak diharuskan menghadirkan puasa kita ini puasa yang wa yang penting kita besok niat puasa Ramadan sudah cukup kenapa bedanya Nah, dikatakan di sini bedanya bahwasanya kalau puasa Ramadan dari orang yang sudah balik ini tidak mungkin kecuali pasti wajib. Puasa Ramadan. Ya. Ada puasa Ramadan yang wajib? Ada puasa Ramadan yang sunnah? Dari orang yang balik ya. Kalau belum balik, puasa Ramadan memang sah, tapi kan memang tidak wajib. Belum balik. Tapi sudah balik. Puasa Ramadan. Sah apa enggak? Sah jelasnya. Maksudnya wajib apa sunnah? Pasti wajib. Enggak kok adat. Ada kok seseorang, keadaan seseorang, dia puasa Ramadan, tapi puasanya enggak wajib. Enggak ada. Pasti Ramadan yang puasa siapapun itu, puasanya pasti wajib. Musafir, boleh apa enggak tidak puasa? Kalau puasa, wajib apa enggak? Ya tetap wajib. Kalau dia puasa, puasanya puasa wajib, bukan puasa sun. Orang sakit memaksa diri untuk puasa. Jadi apa puasanya? Tetap jadi puasa wajib kalau misalnya dia bisa masih melakukan puasa dan seterusnya. Tidak ada puasa sunnah Ramadan itu. Ya, kecuali orang yang belum balik itu. Tapi kalau sholat duhur, sholat lima waktu, ada sholat yang lima waktu yang wajib, ada sholat lima waktu yang sunnah. Ada apa enggak? Apa yang sunnah? Hah? Sholat lima waktu maksudnya itu jelas, tidak usah ditanyakan lagi. Sholat itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Ini tidak ada sholat lima waktu yang wajib, ada sholat lima waktu yang sunnah. Apa sholat lima waktu yang sunnah? Hah? Hajud. Sholat lima waktu maksudnya. Sholat lima waktu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Tidak semuanya orang yang sholat lima waktu itu pasti wajib. Ada juga orang sholat lima waktu tapi sunnah. Kapan? Hah? Orang apa? sholat Jumat sholat Jumat wajib tidak ada yang sholat Jumat sunnah ya maksudnya ada ya itu yang harus kita tanyakan ada apa tidak sholat Jumat sunnah sholat lima waktu sunnah ada kok bisa ada seseorang sholat duhur tapi sunnah ada yaitu kalau mengulang sholat nah ketika sudah sholat mau sholat lagi sholat duhur lagi boleh apa tidak boleh jadi sholat keduanya sunnah apa tidak Padahal sholat lima waktu, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib. Tapi sholatnya sunnah. Kalau puasa Ramadan, enggak. Anak sawal nanti, anak mau niat puasa, mengulang puasa Ramadan, anak. Ada mengulang puasa Ramadan? Enggak ada. Mengulang sholat fardu, ada. Pahala, ibadah itu. Dengan syarat-syaratnya ya. ya. Tapi kalau puasa Ramadan, enggak ada kecuali wajib. Nah, karena sholat, sholat lima waktu ini ya karena bisa jadi ada yang wajib, bisa jadi ada yang sunnah, maka harus menentukan sholat lima waktunya dia itu sholat lima waktu yang wajib apa yang sunnah. Beda dengan puasa Roma, tidak harus dia menentukan kalau puasa Ramadannya dia wajib. Kenapa? Pasti wa eh, islayu at amaduhur fakot yakun min hunaflan kal ada. Bahkan sholat Jumat pun bisa menjadi sholat Jumat yang sunnah, bisa menjadi sholat yang yaitu kalau diulang. Maksudnya diulang gimana? Selesai sholat Jumat, ayo kita ulang lagi yuk sholatnya. Nah mungkin maksudnya diulang setelah selesai Jumat dia keluar melewati masjid yang lain ternyata belum sholat dia ikut lagi sholat Jumat berarti sholat Jumatnya dia sun sunnah bisa yang ketiga minan niat malau tasahhara liyasum au sarib lidah fil atas anhu naharan sekarang kadang-kadang orang tanya ya, ya Ustadz kalau sahur ini apa sudah cukup dianggap niat ya, banyak itu yang bertanya seperti itu kan kalau kita sahur itu apa sudah cukup dianggap kita niat sebenarnya kita kan sudah katakan patokan niat itu di dalam ya, kita patokan niatnya kita katakan di dalam hati. Jadi yang penting hati kita terlintas hati kita itu niat puasa maka itu sudah dianggap niat yaitu lintasan hati. Niat itu kan lintasan hati. Ya, jadi kita terlintas ini kita malam-malam ini. Terus ketika malam kita terlintas dalam hati kita, nah, dalam hati ini ya. Besok anda mau puasa lagi Ramadan. Cukup apa enggak? Cukup dalam hati, enggak perlu nawaitu shauma hodin. Ayo bareng-bareng enggak sah, harus jauh awal. Nawaitu, nawaitu shauma hodin enggak harus. Lintasan aja dalam hati. Sama seperti sholat pun juga demikian. Kalian wudhu, habis wudhu berjalan menuju mushola dengan pakai rukunya, dipakai rapi, ada rambut yang terlihat dibetulkan, kemudian dibeberkan sejadahnya dia terus dia menghadap kiblat bukan menghadap timur ya kan kemudian dia siap-siap merapikan soft meluruskan soft kira-kira kalau misalnya orang itu ditanya kamu mau apa ya pasti maunya mau apa itu jadi ya jelas dalam hatinya dia anda mau apa lagi kalau tidak sholat masa kamu itu tidak mikir kalau masa anda mau main bola kayak gini Nah, jadi apa yang di hatinya dia kalau anak ini sekarang ini mau apa? Itu adalah nih itu adalah niat. Nah, itu niat. Dia mau apa lagi di dalam hatinya kalau ndak tidak ada lintasan dia mau sholat kalau sudah seperti itu siwakan sudah ruku dirapikan dalam hatinya kan pasti dia siap-siap ini mau apa dia mau so ya itu niat cukup jadi tidak usah was-was ketika niat sholat itu tidak usah was was-was ya begitu juga kalau kita sahur seperti itu kalau kita sahur, nyiapkan sahur. Ayo sahurnya, sudah hampir habis waktunya ini. Sebentar lagi subuh, sebentar lagi azan. Ya, kita mau mau makan, belum makan ini. Dalam hati, ya kita mau sahur ini. Kenapa dalam hati ini sebentar lagi ini subuh, kita mau puasa Roma Ramadan. Ya itu cukup niat. Ya, yang penting ada. Lintasan tadi itu yang Ustaz katakan, yang penting ketika kita sahur ini, anak sahur ini, mau apa ini dalam hati? Anak mau puasa Ramadan nanti ini, hampir habis waktunya. Ramadan harus niat, niat puasa Ramadan harus sebelum subuh. Ya kan? Ya, dia tidak niat langsung nawaitu somahodin atau tidak dihadirkan langsung dalam hati. Ana niat puasa Ramadan besok lillahi ta'ala anda. Tapi dalam hati anak sahur ini buat puasa persiapan puasa besok Roma Ramadan itu cukup dianggap niat. Yang tidak niat itu yang gimana? Yang tidak niat ya mungkin dia mungkin di malam hari Ramadan dia sedang nonton TV, nonton bola. Habis itu dia merasa perutnya lapar dia minta bikinin indomie lah, minta nasi makan karena merasa perutnya lapar. Habis itu tidur. Subuh bangun, sudah subuh ini. Kamu niat, yang penting anak sahur tadi makan indomie. <laughs> Yang penting anak makan, apa dianggap niat ya? Kan tidak ada lintasan, dia niatnya apa makan? Dia niatnya lapar. Tapi kalau orang sahur, maksudnya dia sahur ini karena sahur ini untuk anak puasa besok Ramadan itu baru sah niatnya, baru dianggap niatnya. Tidak harus dilafatkan nawa itu, tidak harus. Yang penting ada. Jadi intinya sahur itu atau makan, sahur itu kan makan di pertengahan malam ya. Sahur itu makan setelah pertengahan mau makan apapun, mau makan kurma, mau makan permen, mau minum air, itu sahur apapun. Jadi tidak harus pakai nasi sahur itu. Saya sahur sunnah. Oh tapi perut anak sudah kenyang, tidak kuat, anak tidak bisa sahur. Tidak sahur itu walaupun seteguk air sahur. Walaupun kurma satu biji sahur sudah. Itu sahur. Jadi mau sahur, ya sahur apa? Tidak ada apa ini ikannya tidak ada, cuma yang ada cuma uh, apa ini sambal sama timpit tok ini. Ah, masa sahur kayak gini? Memang <laughs> sahur itu harus apa? Harus lengkap. Tidak sahur itu apapun yang masuk ke dalammu mulut daripada makanan atau minuman walaupun sedikit yang ya, yang syaratnya harus setelah melewati pertengahan Ya, bukan bukan sebenarnya bukan harus melewati pertengahan malam, tapi di malam hari, bukan pertengahan melewati pertengahan, tapi di malam hari. Ada pendapat. Nah, yang penting di malam hari. Rasul SAW mengatakan man lam yubayyiti siyam fala siyamalah. Barang siapa yang tidak memalamkan niat puasa Ramadan, maka dia tidak dianggap sah puasa. Nah, jadi makanya salaf itu hati-hati. Salaf itu sampai niatnya tiga kali. Niat ketika berbuka, selesai berbuka itu niat lagi niatnya. Habis terawih, niat lagi. Kemudian yang terakhir ketika sahur niat lagi tiga kali. Takutnya lupa. Takut lupa, maka salah satu daripada niat itu cukup. Jadi niat di malam ha, hari itu kalau puasanya puasa fardu. Jadi kalau dikatakan sahur itu dianggap niat atau enggak, tergantung ketika sahur, ketika makan maksudnya apa terlintas dia itu mau puasa. Habis ini subuh yang berarti tidak boleh makan, tidak boleh minum karena dia sudah memasuki puasa Ramadan. Nah, kalau ada lintasan itu, kita katakan sah sebagai niat. Kalau tidak ada, tidak sah sebagai niat. Nah, ini yang dimaksud sini. Termasuk di antara niat, kata beliau, termasuk di antara niat jika seseorang sahur, makan. Niatnya apa? Niat sahur untuk apa? Dia nanti mau sahur nanti malam. Iya. Wah, anak juga. Oh, nanti mau puasa? Enggak, anak niatnya sahur toh, enggak niat puasa. <laughs> Kan enggak ada niat sahur toh, enggak ada niat puasa. Emang ada. Setiap sahur ya pastinya ya puasa, ada niat sahur toh. Nah, nah. Nah, orang yang sahur niat berpuasa atau minum di waktu malam hari ya sebelum subuh dia minum-minum cepat-cepat sebelum azan. Kenapa? Agar anak tidak haus nanti kalau sudah azan. Ya. Awim tanah aminal akal awi surau awi jima tuli fajar atau mendekati subuh ada makanan di hadapannya di disodorkan oleh temannya ini makanan ini makan unda oh, sebentar lagi azan anak takut nanti waktunya habis sudah memulai kan ya. apa dianggap niat ketika itu ya, tergantung terlintas hatinya atau tidak. Au imtana minal jima khafatul fajar, sudah dekat-dekat azan, istrinya menawarkan untuk mengajak suaminya di atas kasur. Oh, enggak sebentar lagi habis waktunya ini. Misalnya. Nah, apa dianggap niat atau tidak? Ini jawabannya. In khatara sombi balih. Kalau terlintas di dalam hatinya sifat puasa, ya, sifat puasa, sifat dia puasa Ramadan terlintas, maka dia sudah dianggap berniat. Nah, apa maksudnya dia niat dihatirkan dalam hati lintasan puasa. Maksudnya dia niat dalam hatinya, dia akan puasa dan sifat puasanya itu puasa yang wajib atau puasa Roma, Ramadan. Nah, harus ada. Ana niat mau puasa aja tidak cukup, harus menentukan puasanya puasa Roma, Ramadan. Wallahu a'lam. Ada yang mau tanya? Tentang apa? drama film maksudnya drama ya drama film ya ya drama pandangan Islam ya kalau dramanya drama yang baik itu yang ditanyakan film itu kan drama ini kalau yang dimak dimaksud hukumnya pandangannya kalau drama itu selama itu drama yang baik ya makanya hukumnya baik-baik aja drama atau cerita menggambarkan cerita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Drama menggambarkan cerita sahabat Nabi, cerita Sayyidina Umar bin Khattab, ya kan? Ya, bagus. Bahkan itu membuat hati kita ya lebih kuat imannya ketika kita melihat cerita-cerita dalam drama tersebut, cerita Rasul, cerita sahabat, kita akhirnya membayangkan bahwasanya Rasul ini benar-benar keadaannya seperti itu, sahabat Nabi keadaannya seperti itu, makin cinta kita makin harapan kita atau semangat kita itu semakin besar untuk mengikuti. Ketika kita melihat ya akhlak para solehin atau apalagi akhlak para nabi yang digambarkan dalam satu drama, itu ini maksudnya. Tapi kalau misalnya drama-drama film tentang peperangan, film tentang naudzubillah kemaksiatan, ya tentunya itu tidak bah, tidak baik. Yang kedua, Antara ridho dengan ridho guru dengan ridho orang tua. Sama-sama punya hak. Guru punya hak. Orang tua punya hak. Tapi orang tua kalau hanya mengurusi urusan dunia si anak. Hanya mengurusi makan minumnya. Hanya mengurusi atau menjaga anaknya daripada bahaya atau keburukan duniawi biar tidak kepanasan, biar tidak bahaya ketabrak, biar terjaga dari pencuri, orang jahat dan seterusnya. Ya, maka dia dianggap orang tua abu dunyawi, orang tua di dunia, orang tuanya dia di dunia. Tapi seorang ustadz, seorang guru yang menjaga seorang anak yang dijaga adalah hatinya, yang dijaga adalah agamanya. Tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus taat kepada Allah, harus ya kalian melaksanakan sholat lima waktu menjauhi semua yang diharamkan oleh Allah dan seterusnya itu kan menjaga hati menjaga akhirat maka itu dikatakan abul ukhrawi orang tua juga tapi orang tua akhirat ya orang tua tapi orang tua akhirat nah sekarang kenapa karena dia meng, menghidupkan dan merawat ruhnya sedangkan orang tua yang mengurus eh, dunia hanya menghidupkan jasadnya merawat ya jasad itu fani, jasad itu akan binah binasa. Yang kekal itu akan yang kekal itu hanya apa? Ruhnya. Nah, kalau seorang guru kan ruhnya yang seorang guru agama ya, seorang guru pendidik yang diurus tuh ruhnya, yang diurus supaya takut kepada Allah. Nah, jadi me, orang tua ruh, orang tua jasad tentunya lebih mulia orang tua ruh daripada orang tua aja jasad. Haknya lebih besar hak guru pendidiknya. Tapi guru yang mendidiknya, guru yang mengenalkannya kepada Allah, guru yang menasihatinya agar tidak maksiat kepada Allah, itu lebih besar. Ya, tapi tentunya pastilah bisa seseorang untuk bisa menggabungkan perintah orang tua dengan perintah guru. Kenapa? Karena perintah guru tidak mungkin menyeleweng. Karena perintah guru tidak mungkin keluar daripada jalur syariat. Begitu juga perintah orang tua. Pastinya sama-sama ya mendukung dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika salah satu perintah baik itu perintah guru ataupun perintah orang tuanya melanggar keluar daripada jalur, keluar daripada syariat, maka tentunya sudah jelas tidak harus kita taat, bahkan kita tidak boleh mentaati. Jadi menggabung dua-duanya. Kalau ditanya lebih besar mana haknya? Ya tentunya lebih besar hak guru yang mendidik ruhnya, yang mendidik akhiratnya, yang mengurus akhiratnya. Tapi kalau orang tua ada yang punya tugas mendidik dua-duanya. Ada orang tua selain juga menjaga badannya, menjaga dari panas, dari bahaya, memberi makan minum, tapi juga menjaga hatinya. Ya boleh begini, dididik begini, dan diajarkan, dikenalkan kepada Allah, dikenalkan kepada Rasul, diajarkan ilmu agama. Kan banyak apa anda orang tua seperti itu? Banyak juga. Nah berarti dia ke, mendapatkan kedua-duanya. Dia adalah abu ruh, dia juga abul jah, jasad. Dia orang tua ruh, dua dia juga orang tua jah, jasad. Berarti artinya apa? Haknya tentunya lebih be, besar daripada yang lain. Sudah? Sudah. Anda tidak lihat jam ini. Kami sarubu ya sudah cukup. Fatihah Allah SWT. يرزقنا ولكم الفتوح من ورسو صالح القلب وجسد الروح وارزقنا لكم علما علما نافعا وعملا متقبلا ورزقنا طيبا على هدين يكون يا صالح جامع سامنا الخير وعلى نيتي صاحب الكتاب الحي عبد الله بن عبد الحداد وعلى نيتي من سنة وما سهنا وبين وسن والدينا وليكم وكنية صالحة جامعة سامرة خير دينا ولحب الله حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم عليهم والمغضوب عليهم الضالين آمين يا ربنا تعرفنا بأننا اكترفنا وأننا أشرفنا على الله أشرفنا فاتب